Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Nabiullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke 24, nah perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan hadis yang ke-14 Nah, seperti biasanya, kata lebih dahulu hadis yang sebelumnya yang sudah dihafal barakallahu fiikum. Naam. Tafadhal. Hadis yang ke-13 sebelumnya. نعم تفضل رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى في نفسه رواه ايوه نعم تفضل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم Hatta yuhibba. Hatta yuhibba yaqihi ma yuhibbu nafsihi. Muslim. Naam. ونعم تفضل أوى أيوة. تفضل عن أبي حمزة عن أبي حمزة عن أبي حمزة عن أبي حمزة عن أبي حمزة نعم تفضل نعم تفضل نعم تفضل نعم تفضل نعم تفضل نعم ما نجربها تفضل نعم تفضل بسم الله qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa wa man kanat hijratuhu hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih ومن كانت هجرته للدنيا يحب يحبها Yusibuha. يصيبها أو امرأة ينكهها Yankihuha. ينكهها فهجرته إلى ما إلى ما مهاجر إليه متفق عليه Eh, Naam, ahsan. Allah ibarik fik. Tafadhal. Fawa raddun. Ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-14. Perhatikan baik-baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Al-Imam An-Nawawi siapa namanya dan kunyahnya? Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Naam. Anaknya Imam Nawawi Zakaria imam atau apa? Atau muhaddis atau faqih atau apa? Anaknya Imam Nawawi, seorang imam atau seorang faqih atau seorang apa? Eh? Lah kenapa? Kenapa? Kenapa belum punya anak? Kenapa belum nyana? Apa? Kenapa Pak? Eh, belum sempat menikah. Nah barakallahu fiikum hingga beliau meninggal dunia. Jadi enggak ada anaknya yang namanya Zakaria karena memang beliau belum sempat menikah. Al haditsur rabi' Ashara hadith yang ke-14. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, Abu Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas perhatikan baik-baik tidak halal darahnya seorang muslim kecuali disebabkan karena salah satu dari tiga perkara perhatikan salah satu tiga perkara yang semula haram jadi halal as-sayyibuz zani yang pertama adalah seorang yang sudah menikah kemudian berzina. Diapakan? Rajam. Eh, dirajam. Jadi as-sayyibuz zani ini maksudnya adalah seorang yang lelaki maupun wanita yang sudah menikah kemudian berzina. Mahum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Wan nafsu bin nafsi. Kemudian jiwa dibalas dengan jiwa. Kisos maksudnya. Yang pertama rajam, kedua apa? Kisos. Wa kulidinihi dinihi al-mufariqul jamaah dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaatul muslimin, maksudnya murtad. Jadi tiga ini termasuk sebab yang semula darahnya haram ditumpahkan akhirnya jadi halal. Pertama, rajam. Kedua, kisos. Ketiga apa? Murtad. Nah, maksudnya ya? Naam, rawahul Bukhari wa Muslim. Mengenal sedikit Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu yang sudah kita lewati berkali-kali. Beliau adalah sahabat yang mulia, sahabiyun jalil Nah barakallahu fiikum Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'udin Al-Hudali. Nah barakallahu fiikum radhiyallahu anhu. Beliau memiliki betis yang kecil, namun kalau ditimbang nanti nah barakallahu fiikum di hari kiamat timbangannya tersebut lebih berat daripada Jabal Uhud. Suatu ketika beliau memanjat pohon, pohon arak, pohon siwak. Nah Kemudian datanglah angin sehingga terumbang ambingkan kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Segenap para sahabat saat itu tertawa. Tertawa melihat keberadaan Abdullah bin Mas'ud ya, yang betisnya terumbang ambingkan oleh angin tadi. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Lima tadhakun? Kenapa kalian tertawa?" "Ya Rasulullah, kami tidaklah tertawa kecuali karena melihat kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud." Semakna itu. Akhirnya para Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi" Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya kedua betisnya Abdullah ibnu Mas'ud ditimbang di sebuah timbangan kelak niscaya lebih berat daripada Jabal Uhud. Bayangkan. Menunjukkan keutamaan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu sekedar cuplikan mengenai na barakallahu fikum keutamaan beliau. Jadi kesimpulannya hadis yang ke-14 ini perlu diingat-ingat, nah termasuk sebab yang semula darahnya kaum muslimin haram untuk ditumpahkan kemudian menjadi halal karena disebabkan salah satu tiga perkara. Pertama karena rajam. Rajam ini disebutkan di sini as-sayyibuz zani. Sayyib menunjukkan dia sudah menikah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum menunjukkan dia sudah menikah. Karena hukumnya lain nanti kalau yang berzina itu masih bujang atau masih gadis. Paham ya? Kalau seorang wanita gadis dengan laki-laki bujangan, hukumannya bukan rajam, tapi diapakan? Dicambuk seratus kali. Kemudian setelah itu diasingkan selama setahun. Nah, di sini as-saibuz zani ini diperuntukkan bagi lelaki dan wanita yang sudah menikah kemudian berzina. Hukumannya adalah rajam. Nah, dan sudah kita lewati mengenai ayat rajam, dulunya dalam Al-Qur'an ada ayat tersebut, cuman sudah dihapus apa? lafadznya. Hukumnya masih ber berlaku. Masuk dalam bab apa? Nasikh wa mansukh. Nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Ayat tersebut dalam Al-Qur'an sudah tidak ada lagi. Tapi hukum raja masih ber, berlaku. Dulu ayat yang dikenal disebutkan para ulama, nah para kalafikum walaupun ada kritikan namun yang masyhurnya ma'rufnya saat itu yang tercantum dalam Al-Qur'an apa lafadnya? Nah para kalafikum antum Azizun Naam. Barakallahu fikum dulu termasuk ayat yang turun dalam Al-Qur'an disebutkan oleh para ulama contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan sana wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan minallah wallahu azizun hakim. Artinya apa? Orang tua lelaki maupun wanita yang berzina Nah, ini ini kritikannya kenapa? Karena dilafatkan orang tua. Berarti kalau anak muda sudah menikah berzina nggak dirajam itu loh. Ini ayat ini makanya ada kritikan. Cuman yang masyhurnya yang jadikan contoh ayat tersebut. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya seorang lelaki tua dan wanita tua kemudian mereka berzina farjumuhuma albatta. Lemparilah batu kedua-duanya sampai meninggal dunia. Nakalan minallah sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Taala zat yang Maha perkasa dan Maha bijaksana. Tapi ayat ini sudah dihapus. Tapi hukum raja masih ber, berlaku. Apa maksudnya ya? Naam. Yang kedua wa nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa. Ini kisos. Mengenai kisos ini sebutkan para ulama bahwasanya ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama di kisos. Kemungkinan kedua Nah barakallahu fikum keluarga yang terbunuh dia tidak minta dikisas tapi minta denda. Paham ya? Jadi nggak ada kisah di denda. Nah, maksudnya? enam. kemudian kemungkinan yang ketiga keluarganya tidak minta dikisos, tidak minta di denda, tapi apa dimaafkan. Kalau udah dimaafkan sudah selesai urusannya. Cuman dia nanti hari kiamat atau nanti di akhirat urusan dia dengan yang dibunuh ada urusan tersendiri. Wa illa secara tidak langsung sudah nah barakallahu fikum diampuni tadi. Karena keluarganya sudah tidak nuntut lagi. Paham ya? Ada tiga kemungkinan, ima dikisos, ima tidak dikisos tapi bayar denda tadi dari keluarga yang terbunuh tadi atau yang ketiga enggak dikisos enggak perlu bayar denda dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh tadi paham na'am barakallahu fikum kemudian yang ketiga adalah murtad murtad itu keluar dari agama Islam ada dua kemungkinan kemungkinan pertama na'am barakallahu fikum dia meninggalkan agama Islam itu sejak awal mulanya dia beragama Islam kemudian meninggalkan masuk Islam lagi, kemudian meninggalkan lagi, itu juga masuk dalam kategori murtad. Jadi murtad itu tidak sekali toh. Walaupun dia berkali-kali kalau dia masih menganut agama selain Islam, yang semula dia dari kalangan kaum muslimin itu namanya murtad. Memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Apa hukumannya bagi orang murtad? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jalla, rawahu Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Syekh Al Fauzan hafizallahu taala, "Ja'al Islamu bid-daruratil khams." Perhatikan baik-baik ini. Islam datang dengan membawa lima perkara darurat. Ini dihafal lima perkara darurat. Sering muncul terkadang dalam artikel-artikel lima perkara darurat itu apa? Nah, jadi agama Islam ini datang membawa lima perkara darurat. Wahia pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Paham ya? Yang pertama adalah apa? Menjaga agama. Biqatlil murtad alladhi yatala'abu bid-din. Dengan membunuh orang yang murtad yang dia itu bermain-main dengan agama. Paham ya? Dibunuh. Nah, barakallahu fikum dibunuh. Allahul musta'an. Karena kalau enggak dibunuh nanti orang ikut-ikutan gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena di sebagian tempat terkadang mereka yang dimasuki. Nah, barakallahu fikum oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di pelosok-pelosok yang rawan dengan apa kemiskinan. Kami ya? Di situ nanti nah barakallahu fikum orang-orang yang mereka ingin eh, menarik perhatian atau ingin mengubah kaum muslimin agar murtad dan keluar dari agamanya memberikan makanan, kadang minuman, kadang apa kemarin? Satu bungkus apa? Satu kerdus Indomie. Kami ya? Akhirnya murtad bayangkan Allah musta'an. Allah musta'an. Hati-hati. Pertama adalah apa? Ad-daruratu al-khams itu lima perkara darurat. Pertama hifdzuddin, itu agama, menjaga agama. Yang kedua, hifdzul akal, menjaga akal. Menjaga akal. Maksudnya bagaimana? Bihifdzihi min kulli ma yadurruhu al muskirati wal mukhaddirat. Menjaga akal itu maksudnya ini nanti kalau antum biar enggak bingung, lima perkara darurat itu agama, akal, jiwa, harta, kehormatan. Langsung gitu aja ya? Lima perkara darurat, agama, akal, jiwa, harta, kehormatan. Mahum. Lima ini jangan sampai lupa. Nah, lima perkara ini harus dijaga. Karena agama memang datang untuk menjaga lima perkara ini. Lima perkara, lima perkara darurat. Apa tadi lima perkara darurat? Baru akal. Paham ya? Nah, eh? Apa? Kehormatan bahwa itu ada. Oh punya tempat. Oh berarti kalau punya tempat itu kurang itu. Yang cetakan lain bagaimana? Lima. Masya Allah itu empat itu. Itu lima juga. Kan? Yang lima itu yang benar. Kalau empat ini masih kurang sakot. Nanti di nah barakallahu fikum disempurnakan. Kalau cetakannya yang punya itu berapa lima? lima. Yang empat ini keliru. Maksudnya masih kurang itu. Nah, ini satu. Eh, am. Ini kurang itu ya. Yang benar lima. Yang cetakannya lima sudah benar. Yang cetakannya empat ditambah satu. Enam. Jadi yang kedua tadi apa? Menjaga akal. Akal itu dijaga. Dijaga bagaimana? Menjaganya dari seluruh perkara-perkara yang bahayakannya, Berupa muskirat. Muskirat itu perkara-perkara yang mabukkan. homer. Paham ya? Nah, barakallahu fikum minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, paham ya? Sabu-sabu, eh, nah barakallahu fikum ganja atau semisalnya. Wal mukhaddirat, sama, mukhaddirat juga masuk dalam di dalamnya apa? Ganja, sabu-sabu, intinya yang merusak akal. Nah, itu dihilangkan. Karena apa? Agama datang untuk menjaga akal tersebut. Naam. Yang ketiga, hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Biar jiwa ini enggak bermudah-mudahan ditumpahkan, dibunuh adanya apa? Kisas. Karena dengan adanya kisas orang akan berpikir gitu loh. Wah nanti kalau anak bunuh orang, khawatirnya dibunuh juga. Nah itu, berpikirnya di situ. Tapi kalau nggak ada kisas, orang banyak yang bermudah-mudahan akhirnya bunuh si fulan, bunuh alan. Seperti itu kita lihat. Bil kisas iminal qatil. Dengan menegakkan kisas dari orang yang bunuh tadi. Apa maksudnya ya? Jadi yang sahih, nah cetakannya yang ada lima. Kalau yang cuma empat kurang ya, ini tambah satu lagi ya. Nah barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya hifdzul mal, menjaga harta, menjaga harta. Naam. Dengan cara apa? Bi qat'iyadis sarik, dengan memotong tangan orang yang mencuri, potong tangannya. Naam. Wa qati'it tariq dan juga memotong tangan orang pembegal. Qati'it tariq itu pembegal. Biasanya kalau begal itu dia Ya, di perjalanan melakukan kriminalitas, paham ya? Ada orang lewat kemudian dibegal misalkan. Nah, itu kalau ketangkap hukumnya asal dipotong tangannya. Allahumma musta'an. Itu dalam rangka menjaga harta. Kalau enggak ditegakkan seperti itu orang bermudah-mudahan. Ya enggak? Orang bermudah-mudahan. Tapi dengan ditegakkan adanya hukum syar'i seperti ini, dipotong tangannya, baik itu pencuri maupun apa? maupun pembegal tadi, insyaallah taala akan terjaga hartanya. Yang kelima, wa hifdzul 'ird. Menyatakan ada yang lima ya wa hifdzul irdi menjaga al-ird irdun irdun aradun ardun ada tiga ini bedanya apa saja ah ada irdun aradun ada ardun ayo antum sama lupa juga Husain ya? irdun aradun ardun Saya so, kemarin ayo apa nam? Irtan apa? Kehormatan. Ardun bumi. Bukan, keliru. Luas. Kalau aradun aradun bagian sedikit al-juz'u al-qalil al-juz'u al-qalil bagian sedikit ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia bukan bi'irdin bi'aradin minat dunia menjual agamanya dikarenakan mengharapkan secuil bagian yang sedikit dari berat dunia mahfum insyaallah ya tiga perbedaan ardun aradun irdun mahfum insyaallah Abdullah mahfum saya sebutkan bedanya apa irdun kehormatan aradun sesuatu yang sedikit. Kalau ardun luas. Maaf salah ya? Naam, ikhwan fi din azza wa kita lanjutkan. Wa al-irdi, menjaga kehormatan. Bayangkan ini. Kehormatan dijaga dengan cara apa? Bijaldil qadhif alladhi yaqdhiful muslim bizina. Dengan mencambuk orang yang menuduh seorang muslim dengan zina. Kamu berzina ya? Kamu nam barakallahu fikum melakukan eh, perzinaannya, tuduhan tanpa bukti dicambuk 80 kali cambukan. Kalau tidak apa? Tidak mampu mendatangkan bukti dan saksi. Paham ya? Tidak mampu mendatangkan empat saksi, dicambuk berapa? 80 kali cambukan. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Nah, kita lihat au fi'lil fahisyati atau menuduh dengan melakukan perbuatan fahisyah. Fahisyah ini juga bisa ada kemungkinan lain menuduh orang berzina atau menuduh orang melakukan homo. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hum itu laki-laki dengan laki-laki. Wal a'yadu billah. Naam. Hindari barakallahu fikum berbahaya sekali. Fa innahu yujladu 80 jaldatan. Maka sesungguhnya dia dicambuk 80 kali cambukan. Perhatikan baik-baik. Berapa kali cambukan? 80 kali cambukan. Ila an ya'tiya bi arba'ati syuhudin yuthbituna ma yaqul. Kecuali kalau dia mendatangkan empat saksi dan menetapkan apa yang dia ucapkan. Ada saksinya empat. Mana buktinya? Fulan, fulan, fulan, fulan empat. Baru diterima. Kalau tidak dicambuk berapa kali? 80 kali cambukan. Ngeri nggak? Ngeri. Hati-hati. Nah, barakallahu fiikum jangan bermudah-mudahan menuduh saudaranya. Wa illa fa innahu jika tidak bisa mendatangkan saksi maka dia dicambuk wa hadha hifdzun li a'radil muslimin. Ini merupakan bentuk penjagaan terhadap kehormatan-kehormatan kaum muslimin wa fihi hifdzun nasli di dalamnya juga ada apa perlindungan terhadap nasl garis keturunan karena perzinaan itu merusak apa nasab paham ya perzinaan merusak apa nasab li'anna zina yakhlitul ansab karena zina itu nah mencampur adukkan nasab garis keturunan paham ya karena anak hasil zina hukum globalnya tidak bisa dinisbahkan kepada bapaknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti tercampur nasabnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Wa yusabbibul amrad dan juga menyebabkan penyakit-penyakit. Antum saksikan orang-orang yang nah barakallahu fikum jauh dari ajaran yang benar, suka berzina, eh, kemudian juga pelacuran atau yang semisalnya. Mereka terserang penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, Allahul musta'an wa yadhhabu bil haya dan juga hilang rasa malu. Kalau orang suka berzina, nah yang wanita misalkan wanita pelatur, yang laki-laki misalkan laki-laki hidung belang, paham ya? orang kalau fikum itu hilang rasa malu. Paham ya? Antum tahu hidung belang? Eh? Eh, am. Maksudnya laki-laki yang suka berzina, eh, suka dengan perempuan atau yang semisalnya, hilang rasa malu. Kalau rasa malu sudah hilang, berarti dia tidak punya apa? Tidak punya rasa malu lagi sudah. Kalau hilang rasa malunya, na'am. Fa khatruhu 'azim, fa ruhu 'azimun. Maka bahayanya sangat besar. Bahayanya sangat apa? Besar. Nah, kita lihat. Ingat-ingat lima perkara darurat yang dijaga oleh agama Islam ini. Sebutkan Husain. Lima perkara darurat. Agama. Akal. Harta kehormatan. Apa? Hawa nafsu. Jiwa. <laughs> jiwa. Nafsu ya jiwa di sini, bukan hawa nafsu ya. Nah, barakallahu fikum jiwa. Kelima ya, menjaga lima perkara ini agama datang untuk menjaga ad-daruratul khams, lima perkara darurat. Jangan sampai terlupakan ini. Fa hadhihi ad-daruratu ja'al islam bihifdhiha maka perkara-perkara darurat ini Islam datang untuk menjaganya. Wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis oleh karena ini Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis la yahillu damu mri'in muslimin tidak halal darahnya seorang muslim. Enggak boleh kita sembarangan menumpahkan darah kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Hati-hati ancamannya berat. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa Allahu alaihi wa la'anah wa adalahu ha? azaban azima. Allahul musta'an. Hati-hati. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ada neraka jahanam kekal di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Dia akan tinggal lama di neraka tersebut. Paham ya? Kalau sampai menghalalkan darahnya kaum muslimin, dia kekal dalam api neraka tersebut. Paham ya? Kemudian mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan dia pun apa? mendapatkan adab yang sangat besar. Hati-hati. Jangan bermudah-mudahan menyakiti saudaranya, memukul, paham ya? Walaupun dengan nah benda-benda yang kira-kira ringan, mukul saudaranya kemudian menyakiti tanpa sebab jangan. Paham ya? Karena kita nggak tahu saudara kita mungkin punya penyakit jantung, paham ya? Atau punya penyakit yang berbahaya, atau single gitu meninggal dunia misalkan. Hati-hati barakallahu fiikum jangan sembarangan. Nah, jadi jangan sampai kita menyakiti saudara kita. Allahumma musta'an. Ikhwani fiddin azan wasakumullah. Kesimpulannya bahwasannya tidak halal dari seorang muslim kecuali yang telah dikecualikan. Faman syahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa innahu dakhala fil islam wa harrama damuhu wa maluh. Perhatikan baik-baik. Maka barang siapa yang bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah maka sungguh dia telah masuk ke dalam agama Islam dan haram darahnya serta hartanya. Perhatikan baik-baik. Haram darahnya serta hartanya. Nah, barakallahu fikum karena harta kaum muslimin hukum asalnya haram, kita nggak boleh mengambilnya, nggak boleh mendoliminya, nggak boleh mencurinya, nggak boleh mencopetnya, nggak boleh membegalnya, paham ya? Nah, kecuali yang muncul dari keridhaan dirinya sendiri. La yahillu mal muslimin illa min tibi nafsihi. Paham ya? Artinya apa? Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang muncul dari keridhaan dia sendiri. Orang ngasih enggak masalah, tapi kalau antum minta jangan. Paham ya? Anak enggak minta-minta kok cuma nulis kertas putih ada ada tulisannya hitam gitu paham ya? Sama saja proposal itu minta-minta. Paham ya? Walaupun dia mengatakan enggak minta tapi ta'awun, hati-hati. Hindari barakallahu fikum. Jangan suka minta-minta. Al yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa maksudnya? Nah, memberi lebih baik daripada meminta. Mahum? ayam na'am. Jangan suka minta-minta. Kalau misalkan antum lagi ngumpul-ngumpul, para talabatul ilm, misalkan di atau di Na'am barakallahu fikum depan masjid ada yang bawa jajan, jangan dibiasakan minta-minta. Minta dikit dong. Hati-hati. Paham ya? Jangan dibiasakan. Semuanya Semuanya, semuanya ya. Jangan dimujazakan minta-minta seperti itu. Kalaupun seandainya antum tuh faham, sebelum teman kita minta kita kasih. Paham ya? Kita kasih. Itu lebih baik daripada apa? Menunggu temannya meminta. Tapi juga tidak bagus juga minta-minta ya. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau sini, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, maka sungguh dia telah masuk Islam dan haram darahnya serta hartanya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah. Perhatikan baik-baik sampai mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salat dan mereka menegakkan salat wa yu'tuz zakat dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik maka apabila telah mereka telah mengerjakan itu semuanya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Sungguh mereka telah terjaga dariku. Darah-darah mereka, harta-harta mereka illa bihaqil Islam, kecuali dengan apa? Hak Islam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada hak Islam yang harus dia tunaikan, hatta walaupun dia punya harta kita ambil untuk zakatnya. Paham ya? Enggak mau bayar zakat boleh diambil paksa. Paham ya? Enggak mau bayar hutang boleh diambil paksa. Karena itu dengan hak Islam. Mahfum salah ya. Jadi kalau punya hutang ya dibayar. Eh, jangan menyengaja enggak mau bayar hutang. Allah musta'an. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Mahfum salah. Kalau punya hutang segera dibayar. Nah, karena hutang itu tanggung berat, tanggung jawab yang berat barakallahu fiikum. Nah, mahfum salah ya. Kalau punya hutang segera dibayar ya. Ya, eh, nah. Allahumma musta'an. Kita lihat di berikutnya. Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan baik-baik. Wa hisabuhum dan perhitungan mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Faman adharul Islam qabilna. Maka barang siapa yang menampakkan keislaman kita menerimanya. Karena kita menghukumi secara apa? Zahir. Al-hukmu 'ala dhahir. Menghukumi sesuatu sesuai dengan apa? Zahirnya. Sudah kita sebutkan kisahnya siapa kemarin? Usama bin Zaid. Ketika ada orang mengucapkan la ilaha illallah sama Usama dibunuh. Akhirnya Rasulullah marah. Nah, perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW marah. Nah, barakallahu fikum mengatakan ya Usama, tak ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Usama, engkau bunuh dia? Nah, barakallahu fikum setelah engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian apa kata Usama? Ya Rasulullah, dia tidaklah mengucapkan kecuali karena takut diambil apa? Karena takut dibunuh atau karena dalam rangka untuk menjaga hartanya atau yang semisalnya. Rasulullah pun sampai marah mengatakan, "Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga tahu?" Kita nggak tahu isi orang. Al-hukmu 'ala dhahir, menghukumi suatu perkara sesuai dengan apa? dahirnya Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fiikum. Allahul musta'an. Kita lihat Naam faman adhara al-islam wa damahu wa 'irdahu wa maka barang siapa yang menampakkan keislaman kita menerimanya dan kita menghormati darahnya, kehormatannya dan hartanya. Maksudnya tidak menumpahkan, tidak mengambil. Apa maksudnya ya? Kita jaga. Wasara akhan lana, maka dia menjadi saudara kita. Fala yajuzu at-ta'addi alaih. Enggak boleh kita membuat kriminalitas. Apa itu kriminalitas? Kejahatan. Enggak boleh kita berbuat jahat kepadanya illa idzartakaba ahada satu umur. Perhatikan baik-baik, kecuali apabila dia melakukan salah satu tiga perkara. Salah satu tiga perkara apa saja? Hmm? Berzina, membunuh, murtad. Paham ya? Ini hati-hati ini. Nah, Fa innahu yahillu damuhu walau kana musliman hifdzan lidh-dharurat Kata beliau, maka halal darahnya kalau dia melakukan salah satu tiga perkara ini. Walaupun dia muslim, walaupun dia muslim, haram atau halal darahnya kalau melakukan tiga perkara ini? Halal darahnya. Paham ya? Selama dia melakukan salah satu tiga perkara ini halal darahnya. Dalam rangka untuk menjaga apa? Perkara-perkara darurat. Wahadil umur hiya perkara-perkara darurat ini yaitu al awal pertama perhatikan baik-baik An-nafsu binafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Al-qisas. Nah, maksudnya ya? Maksudnya adalah kata beliau al-qisas, jiwa dibalas dengan jiwa. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumul kisos Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian kisos Karena dalam rangka apa? Untuk menjaga darahnya kaum muslimin. Coba kalau seandainya enggak ada kisos Pasti akan banyak apa? Pertumpahan darah. Antum saksikan. Nah, barakallahu fikum si A membunuh si B. Akhirnya si C ikut campur, bunuh si si A misalkan. Akan akhirnya banyak pembunuhan. Tapi kalau adanya kisos, nam terjaga darahnya kaum muslimin. Kutiba yakni Kalau Fal kisosu fardun idha talaba bihil majni alaih awaliyu Perhatikan baik-baik. Maka kisos itu adalah wajib apabila orang yang terdolimi atau orang yang teraniaya keluarganya dia atau walinya meminta untuk dikisos. Apa maksudnya ya? Jadi kalau keluarganya atau walinya meminta untuk dikisos, maka wajib. Paham ya? Wajib ditunaikan. Tapi siapa yang berhak untuk mengkisos? Kita boleh nggak kita rakyat sipil seperti kita ini? Hati-hati, jangan sembarangan. Antum pulang ke kampung, kemudian lihat ada orang bunuh, pak kisos ini. Antum siapa? Kita siapa? Kita rakyat sipil. Apa? Rakyat sipil eh, rakyat biasa, bukan pemerintah, bukan pemimpin, sehingga kita nggak bisa menegakkannya. Paham ya? Ini aslinya adalah hak waliul amr, pemimpin. Mafhum? Ayo ambarakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, "Wa yajibu 'ala waliil amri an yunaffidhal qisas hifdzan lid-dima'." Maka wajib bagi pemerintah atau pemimpin untuk melaksanakan kisah ini dalam rangka untuk menjaga darah-darah kaum muslimin. Bayangkan, ya berarti yang menegakkan adalah walil amr, pemimpin, pemerintah, bukan rakyat sipil seperti kita ini. Jadi jangan sampai kita membuat daulah ha, di bawah daulah, membuat apa? Nam negara di bawah negara. Itu termasuk apa? perkara yang sangat berbahaya sekali. Allahul musta'an. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, perhatikan baik-baik, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." la'allakum tattaqun. Dan sungguh telah ada pada kalian kisos itu merupakan kehidupan. Maksudnya kisos yang ada pada kalian eh, itu merupakan kehidupan ya ulil albab bagi orang-orang yang memiliki mata hati. La'allakum tattaqun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mahfum salah ya? Jadi kisah ditegakkan itu dalam menangkan menjaga apa? Menjaga darahnya kaum muslimin. Allahumma musta'an. Fa idza turikal qisasu sufikatid dima'u wa intashara al-khawfu war-ru'bu fil mujtama'. Perhatikan baik-baik ini. Apabila kisah sudah dihilangkan, ditinggalkan, akhirnya darah pun apa? Sungguh darah sufikat dialirkan. Darah banyak yang mengalir, banyak orang yang melakukan kriminalitas, kejahatan dan tersebarnya rasa takut dan juga kecemasan fil mujtama' di tengah-tengah masyarakat. Allah musta'an, perhatikan baik-baik itu ya. Naam. Amma idza qutilat nafsun wahidatun dzalimatun irtada'al jami'. Adapun apabila satu jiwa dibunuh, eh, jiwa yang zalim tadi itu dibunuh, irtada'al jami' Nisanya mereka semua terdiam kena hardikan tersebut merasa terhardik sehingga apa enggak berani mengulangi enggak berani membunuh lagi apa maksudnya ya perhatikan baik-baik Allahul musta'an. Naam. Kita lihat berikutnya. Kata beliau sini wa aminal mustama' dan juga masyarakat pun merasa aman kalau ditegakkan kisah tadi. Naam, wa hukina wa hukinat dima dan darah-darah pun juga terjaga. Wa hadzalah yakunu illa fil Islam. Ini pun enggak ada kecuali dalam agama Islam. Kisah ini tidak ada kecuali dalam agama Islam. Amma andimatul kufri wal andimatul basariyatu adapun undang-undang orang kafir undang-undang kekufuran dan undang-undang manusia fa innaha tamna'ul qatla wa tahmid zalim wal mu'tadi wa tusa'iduhu Allahul musta'an sungguh undang-undang tersebut justru apa menghalang-halangi untuk dibunuh dan malah menjaga orang zalim dan malah menjaga orang yang berbuat kriminalitas dan justru malah membantunya bayangkan ini membantu orang yang sudah melakukan kedzaliman, membantu orang yang sudah apa? melakukan pembunuhan, wala tarhamul majniya alaih dan tidak merahmati orang yang terdzalimi, wala tarhamul mustama' dan tidak menyayangi masyarakat, wa innama tarhamud dzalimal mu'tadi wa tahmi akan tapi undang-undang manusia, undang-undang kekufuran justru menyayangi orang-orang yang berbuat kedzaliman dan orang-orang yang berbuat kejahatan wa ta'mi dan menjaganya. Allahumma musta'an. Allahumma musta'an. Wa ghayatu ma ya'maluna ma'ahu dan nam barakallahu fikum puncak yang paling tinggi apa yang mereka kerjakan bersamanya annahum yahkumuna alaihi bisijn. Mereka menghukum pembunuhan tadi, ha? Nam barakallahu fikum dengan penjara. Nam barakallahu fikum dengan penjara khamsami'ati sanatin 500 tahun au arba'mi'at sanatin atau 400 tahun au madil hayato seumur hidup ya gantinya itu wa ila aslinya dalam syariat Islam bukan seperti itu bunuh dibalas dengan dibunuh juga kalau memang apa walinya untuk minta dikisos paham ya tapi kalau hukum manusia hukum nan barakallahu fikum orang kafir yang kita saksikan biasanya pembunuhan di penjara seumur hidup di penjara 500 tahun di penjara 400 tahun, paham ya? Atau penjara seumur hidup. Paham ya? Itu undang-undang apa? Bukan undang-undang Islam. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat berikutnya, perhatikan baik-baik. Summa ya'funa anhu wa yukhrijunah. Kemudian setelah di penjara mereka mengampuni, memaafkannya dan mengeluarkan dari penjara. Nanti ngulangi lagi, bunuh lagi. Antum saksikan para pembegal itu, para pencuri, perampok, itu kalau di penjara mungkin lima tahun, tujuh tahun. Kalau dia belum tobat, keluar dan nyuri lagi. Paham ya? Yang dicuri lebih banyak daripada yang pertama. Paham ya? Karena nggak ditegakkan apa syariat Islam tadi. maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum sehingga antum telah dengar pembunuh kelas kakap, paham ya? Itu karena sudah berkali-kali bunuh gitu loh. Membunuh, ditangkap, dipenjara, keluar bunuh lagi, dipenjara, keluar bunuh lagi. Paham ya? Allahul musta'an. Karena tidak ditegakkan syariat Islam tadi. Nasallahu Assalamualaikum, afiyah. Kita lihat berikutnya. Fahum yusyi'una faqat. Mereka cuma menyebarkan saja. Nah, menyebarkan bahwasanya kami sudah menghukum, kami sudah menangkap, kami sudah masukkan apa? Nah, pelakunya dalam penjara. Annahum hakamu alaihi bihadzal hukm. Bahwasanya mereka telah menghukumnya dengan hukum ini. Wa amma tanfidhu falaisa hunaka tanfid. Adapun secara pelaksanaan secara syar'i mereka belum melaksanakan sedikit pun. Enggak ada rajam, enggak ada kisos. Paham ya? Belum melaksanakan sedikit pun. Walau nufidha fa innahu la yakfi. Kalau seandainya dilaksanakan itu pun enggak cukup. Bala budda minal hasmi. Dan bahkan harus nah barakallahu fikum ditahan juga. Wal qisas minhu biqatlih dan juga mengkisasnya dengan apa? Dengan dibunuh juga. Jadi enggak cukup di penjara gitu loh. Naam. Allahul musta'an. Wa hadha rahmatun ya azza wa jal. Qisas ini merupakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya menjaga apa tadi? menjaga darahnya kaum muslimin agar tidak teralirkan secara sia-sia. Allahumma musta'an. Ikhwani fid din azani wasakumullah. Wasani yang kedua, as az zani. As-sayyib az-zani, seorang wanita maupun lelaki yang sudah menikah kemudian berzina. Ingat baik-baik. na barakallahu fikum, kenapa disyaratkan harus yang sudah menikah? Karena kalau yang berzina itu masih bujangan atau masih gadis, na barakallahu fikum, itu nanti apa? eh, tidak dirajam tapi diapakan? Dicampur berapa kali? 100 kali setelah itu diapakan? Diamankan? Eh? Diasingkan, diasingkan nam selama apa? Selama setahun, bukan diamankan. Nah, barakallahu fiikum, Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini asalnya yang kedua ibu zani. asalnya allah diwati amroatahu al-muslimah au au awid dimiyah fi nikahin sahih. Sayyib itu adalah enam e, eh, seorang yang telah berhubungan badan dengan seorang wanita yang muslimah atau seorang wanita yang dimiyah dengan nikah yang benar. Maksudnya itu yang sudah menikah gitu intinya. Fa innahu sara muhsanan bihadzal zawaj maka dia dikatakan muhsanan terjaga dengan pernikahan tersebut karena sudah istri orang, sudah suami orang gitu loh. Paham ya? Itu namanya muhsan. Kalau muhsanah perempuan yang laki-laki muhsan. Paham itu maksudnya ya? Terjaga karena sudah menikah menikah sekarang ini tadi. Lah kok berzina? Hukumannya apa tadi? Dirajam. Allahul musta'an. Kita lihat. Fa idza zana ba'da dzalika az-zawaj sara minal mufsidina fil ard. Apabila dia berzina setelah pernikahan tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Berarti ya, hati-hati. Na'am barakallahu fikum tujuan pernikahan bukan untuk melancarkan perzinaan, tapi untuk menjaga kehormatan dan juga menjaga harga diri. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, "Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj." Sesungguhnya pernikahan itu lebih bisa menundukkan pandangan dan juga lebih bisa untuk menjaga kemaluannya. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai segenap para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah maka segeralah menikah. Tujuannya apa? Untuk menjaga kemaluan dan juga lebih menundukkan pandangan. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Perhatikan baik-baik di situ. Fa idza zana ba'da dzalik setelah zawat, setelah menikah dia malah berzina, sara minal mufsidina fil ard. Maka dia menjadi eh, dari kalangan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Li'annahu adraka hurmatal a'rad. Karena dia sudah mengetahui haramnya kehormatan harga diri. Naam Allah musta'an. Wa jarrabat zawat dan dia sudah mempraktekkan pernikahan. Falaisa lahu 'udrun fi ta'addi. Maka kriminalitas kejahatan yang dia lakukan tidak ada udur lagi. Wa indahuma yughni dan sebenarnya sudah ada di sisinya perkara yang mencukupkan untuknya bin nikah sahih asy-syar'i al-mufid. Dengan apa? Menikah yang sahih, yang syar'i, yang memberikan faedah. Jadi enggak ada udur lagi. Kalau berzina dirajam. Allahul musta'an. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Fa idza zana fa hadza dalilun ala khubdhi. Kalau seandainya sudah menikah kok berzina, ini dalil menunjukkan apa? Nah barakallahu fikum menunjukkan tertelannya atau jeleknya dia. Wa annahu yuridu syarr wal fasad. Bahwasanya orang tersebut sudah menikah atau berzina menginginkan kejelekan dan kerusakan. Mafhum? Ayo na'am. Perhatikan. Fahadah yustabahu damuhu. Yang seperti ini darahnya diperbolehkan untuk dialirkan. Allahumma musta'an hati barakallahu fikum. Wa yuqtalu bi kaifiyatin khasatin wa hiya rajm yaitu apa? Dibunuh dengan tata cara yang khusus yaitu dirajam. Dirajam itu diapakan? Dilempari apa? Batu. Dilempari batu hingga meninggal dunia dengan tata cara yang syar'i. Bi an yurzana bil hijarah hatta yamut. Dengan cara dilempari batu sampai meninggal dunia. Allah musta'an. Nasallahu salamat al-afiyah. Wa mutawatirun fil Qur'an was sunnah wa 'amilal muslimin. Dan ini sudah mutawatir di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan diamalkan oleh segenap kaum muslimin tentunya di negara yang ditegakkan syariat Islam. Wa min hududillah ya azza wa jal yang mana rajam itu merupakan salah satu hukuman dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yuktalu bis-saif, gak cukup dibunuh dengan pedang. gak cukup dibunuh dengan pedang, tapi dibunuh dengan cara dilempari batu biar merasakan sakitnya dan juga sekaligus nah barakallahu fikum hafizakumullah tertebus dosanya tadi. Allahul musta'an. Kita lihat Balabuda an yurjam bahkan harus dilempari batu. Wa fi majma wa fi majma'in nas ala niyatan dan juga di kumpulan manusia melempari batunya tidak di tempat sepi-sepi itu enggak. Eh, jadi dipertontonkan, diperlihatkan oleh manusia kemudian biar tidak lari mungkin ditanam setengah badan itu baru dilempari batu. Dipertontonkan agar manusia melihat, oh ternyata balasannya orang yang berzina seperti ini. Sehingga orang itu merasa ngeri gitu loh. Karena merasa ngeri, takut untuk ber berzina. Allahul musta'an. Ini lihat. Wa fi majma'in nas 'alaniyah, terang-terangan di kerumunan manusia. Min ajli an yartadi al-baqun, agar yang lainnya itu merasa terhardik. Paham ya? merasa terhardik, merasa ada hukuman itu loh. Allahul musta'an. Wa hadha min mahasin Islam. Ini termasuk bagusnya agama Islam. Wa himayatihi lil a'rad dan juga merupakan jenis penjagaan terhadap apa? kehormatan dan harga diri. Wa hifdzan lil furuj dan juga dalam rangka menjaga kemaluan-kemaluan. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun." dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Di antaranya apa sarana biar terjaga dan juga tidak terjatuh dalam perzinahan ghadbul basar. Menundukkan pandangan itu hati-hati. Karena sekarang kita berada di akhir zaman yang penuh dengan apa? Fitnah. Fitnah wanita yang paling besar. Yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, hadisnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah apa wanita jadi hati-hati para kalafikum, jangan bermudah-mudahan melirik sana melirik sini amin transaksi jual beli boleh tapi jangan melihat terus yang di penjualnya amin hati-hati ya nah beli jajan di angkringan tidak masalah amin ya di toko pojok kadang-kadang kalau misalkan lewat enggak masalah lewat Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi jangan kita bermudah-mudahan memandang wanita yang bukan mahramnya. Berbahaya. Fitnah. Fattakud dunya wattakun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat finisa. Hati-hati kalian dan hati-hati kalian terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Karena fitnah pertama kali yang melanda Bani Israel adalah fitnah wanita. Perhatian baik-baik. Ya, jangan main-main. Ya, perhatian baik-baik ya. Jadi fitnah yang paling dahsyat fitnah apa tadi? Eh, perempuan. Jadi kalau nah kalau fikum, nah kita eh, misalkan berpergian atau misalkan di luar, jaga pandangan para kalau fikum. Ini perkara yang sangat berat namun harus kita upayakan. Karena fitnah sudah di mana-mana. Banyak perempuan-perempuan yang apa? Al-kasiyatul ariyat. Paham ya? Berpakaian tapi telanjang. Maksudnya bagaimana itu? Pakaian ketat, pakaian transparan, Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Nah, kita berdoa agar diselamatkan. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Nah, perhatikan baik-baik. Kita lihat berikutnya. Kita ambil dikit lagi ya. Tapi fihi himayatun lin Dan di dalamnya ada apa? Ada perlindungan dan juga penjagaan terhadap garis keturunan. Karena garis keturunan itu hukum asalnya nisbahnya kepada bapaknya. Misalkan perempuannya adalah apa? Seorang eh, misalkan barakallahu fikum perempuan Saudiyah misalkan atau Al-Yamaniyah. Bapaknya orang Jawa, nanti anak keturunannya nisbahnya Al-Jawi. Paham ya? Paham ya? Karena nisbahnya udah bapaknya tadi. Nah, kalau misalkan yang perempuannya orang Indonesia, bapaknya orang Arab, misalnya orang Yaman, nanti bisa nisbah Al-Yamani. Nisbah kepada bapaknya tadi. Apa maksudnya ya? Jadi kata beliau untuk menjaga apa? garis keturunan. Jadi kalau sudah anak hasil zina itu biasanya apa? Tidak bisa disebarkan oleh bapaknya. Itu berbahaya di situ. Wa wiqayatul mustama' minal amrad al-fattakah bisababi al-istimta' ghairil halal. Dan dalam rangka menjaga masyarakat dari penyakit-penyakit yang bisa membinasakan dengan sebab bernikmat-nikmat yang tidak dihalalkan. Allahumma musta'an hati-hati. Banyak penyakit-penyakit yang nah berbahaya sebabnya karena apa? Pergaulan bebas, ha? Eh? Disebabkan karena pergaulan bebas atau yang semisalnya akhirnya apa? berzina, pelacuran di mana-mana. Nah, perhatikan baik-baik, jangan tertawa-tertawa terus. Perhatikan baik-baik. Nah, ini berbahaya sekali nih. Penyakit yang berbahaya ini ya. Hati-hati barakallahu fikum. nam Allahumma stan Kita ambil dikit lagi ya. Wa istahara amru hadil amrat fil 'asr al Dan sungguh telah masyhur, telah tersebar perkara penyakit-penyakit ini di zaman yang baru sekarang ini. Banyak enggak? Nah di rumah sakit rumah sakit antum telusuri terkadang ada penyakit AIDS atau penyakit yang penyakit yang semisalnya gara-gara apa? Gara-gara nah barakallahu fikum pergaulan bebas. Ha? Nah barakallahu fikum kemudian gara-gara perzinahan, perselingkuhan, pelacuran. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Wa daharat ihsaiyatun an maradil idh an maradil idar. Ini oh, oh, bukan idar ini ada ada dua ya, Afan. Naam, wa dhaharat ihsaiyatun an maradil AIDS. AIDS ini maksudnya AIDS itu. Paham ya? Penyakit AIDS itu ya. Cuman ini yang kayak gini bahasa Arabnya ya. Nah, barakallahu fik penyakit AIDS, tulisannya penyakit AIDS itu penyakit nah yang ditimbulkan karena eh, tukar menukar pasangan atau mungkin pergaulan bebas atau yang semisalnya itu berbahaya sekali. Alladhi asaba aswabal dan sungguh telah nampak nam perhitungan hingga di sensus itu ya dihitung ya, tentang penyakit-penyakit AIDS yang menimpa mustanaat, yang menimpa masyarakat-masyarakat allati tasyi'u fiha fahishatuz zina wal liwat. Yang penyakit tersebut tersebar sebabnya karena apa? Kejinya perzinaan dan liwat. Hati-hati. Perzinaan haram, liwat juga haram. Liwat itu laki-laki hubungan dengan laki-laki. Hati-hati para fikum. Kalau dijumpai seperti itu sudah enggak normal, paham ya? Orang kalau laki-laki suka laki-laki itu enggak normal, paham ya? Jangan sampai ada pada diri-diri kita, benak-benak kita. Laki-laki senang laki-laki. Nah barakallahu fikum enggak normal sudah. Paham ya? Sudah keluar dari 100%. Allahul musta'an. Hati-hati. Laki-laki senangnya sama perempuan yang halal baginya. Paham ya? Seperti itu. Allahumma musta'an. Ikhwan fi din azan jalla, kita lihat di sini, perhatikan baik-baik. Wa yamutul mal wa yamutul malayinul an minal bashar bisababi hadil jarimatil fadhi'ah dan sungguh telah banyak miliaran manusia meninggal dunia. Sebabnya apa? Sebabnya karena kriminalitas kejahatan yang sangat mengerikan ini. Walihada yaqulu jalla wa ala wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a Jangan kalian mendekati perzinaan karena sesungguhnya perzinaan itu adalah perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang apa? Yang jalan kemudiannya jelek sekali. Hasil kemudiannya jelek. Paham ya? Sejelek-jelek jalan. Qala wala taqrabuz zina. Ucapan jangan kalian mendekati perzinahan walam yakul la taznu faqat. Perhatikan ini. Tidak Allah Taala tidak mengatakan kalian jangan berzina, jangan perdek, jangan mendekati perzinahan. Fungsinya apa? Kok dikatakan jangan mendekati perzinahan? Wa ma'na dzalik maknanya utrukul asbab allati tuwassilu ila zina. Tinggalkanlah sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada perzinahan mendekati atau dilarang apalagi berbuat paham ya mendekati perzinahan atau dilarang apalagi berbuat zina lebih dilarang lagi nah apa contohnya perbuatan-perbuatan yang bisa mengantar ke perzinahan minan nador melihat hati-hati eh, orang pertama kali tertarik gara-gara melihat setelah melihat apa yang terjadi tertancap di hati setelah tertancap di hati mikirkan terus nanti diwujudkan dengan apa perbuatan. Allahul musta'an hati-hati. Hindari yang namanya apa? Bermudah-mudahan melihat nah barakallahu fikum para wanita yang bukan mahramnya. Allah musta'an semuanya. Jangan toleh-toleh semuanya. Nah barakallahu fikum. Nah ketika belanja, beli, transaksi jual beli, nah barakallahu fikum dengan lawan jenisnya dengan perempuan bukan mahramnya, hati-hati secukupnya. namanya Berapa harganya? 5000. Kasih 5000 pulang. Jangan lihat terus penjualnya. Allah musta'an. Semuanya Semuanya sama saja. Antum juga perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Hati-hati barakallahu fikum karena itu tadi, fitnah muncul awal mulanya dari apa? Melihat. Setelah melihat merasuk ke hati. Ha? Setelah merasuk ke hati, banyak pikiran, tidur pun enggak bisa, murojaah enggak pernah masuk. Allah musta'an hati-hati itu ya. Hati-hati pengaruh besar itu. Antum saksikan bagaimana Imam Syafi'i ketika mengadukan apa? jeleknya hafalan kepada Imam Waqi' rahimahullah taala syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadukan tentang jeleknya hafalanku kepada Imam Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau pun menyarankan membimbingku agar meninggalkan maksiat. Maksiat pengaruhnya besar barakallahu fikum. Kita semuanya merasakan dan juga betapa dahsyatnya fitnah ini, fitnah wanita atau fitnah dunia. Maksiat ini termasuk apa? perkara yang sangat besar merusak hafalan. Nah, aku pun dinasihati oleh Imam Waqi' untuk meninggalkan apa? Ma'asi. Wa qala lam dan beliau mengatakan ketahuilah ha wa qala lam bi annal ilma nurun ilmu itu adalah cahaya wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Sedangkan cahaya Allah taala tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat, hindari maksiat. Kita semuanya tidak maksum dari kesalahan, bukan berarti yang berucap atau guru atau santri atau muridnya atau syekhnya atau ustadznya selamat dari fitnah dan maksum tidak. Semuanya menjaga semuanya menjaga agar tidak terfitnah dan juga tidak terjerumus dalam apa? dalam kebinasaan dan kemaksiatan waliyad billah. Allahu musta'an. Naam. Ikhwan fi din azzaqakumullah minan nadar. Sebabnya pertama kali karena melihat wasafaril mar'ah biduni mahram ini hati-hati. Safarnya seorang wanita tanpa mahram ini hati-hati. Apalagi pergi jauh, eh, mencari ilmu ditinggal oleh mahramnya. Hati-hati seperti itu. Lebih baik wanita itu mencari ilmu semampunya di dalam rumahnya. Ha? Dengan sarana fasilitas yang ada. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah SWT semampu kalian. Adapun di, pergi jauh tanpa makrom atau pergi diiringi dengan mahrumnya. ditinggal pergi setahun, dua tahun, sebulan, dua bulan, ditinggal dengan makromnya itu sangat tidak benar dan tidak ada salafnya. Hati-hati warahmatullahi fikum. Allahul musta'an. Terus bagaimana solusi yang terbaik bagi para wanita? Wa pi fi buyutikunna. Dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Masih kurang lagi dengan ayat ini. Rasulullah menyatakan wa buyutuhunna khairul lahunna dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Eh? Bukan malah dijauhkan dari orang tuanya. Eh? Nginep di pondok atau di mana. Kalau perempuan itu jauh dari orang tua, terkadang itu adabnya kurang kalau pulang. Paham ya? Nah, karena apa? Karena jarang ketemu dengan orang tuanya, terkadang tidak ada sopan santun, terkadang tidak tahu bagaimana cara masak yang benar. Paham ya? Ini banyak kejadian yang diceritakan walaupun terkadang ada juga yang tidak. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya wanita akhwat lebih baik belajar di rumahnya sesuai dengan kemampuan yang Allah taala apa? berikan kepadanya. Mau tidak mau salafnya harus kita kedepankan. Paham ya? Karena Al-Qur'an was sunnah, na barakallahu fikum bifahmi salafil ummah, bukan hawa nafsu. Paham ya? Allah musta'an. Naam. Kita lihat. Safarnya wanita tanpa mahram haram hukumnya. La yahillu lil mar'ati an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk safar perjalanan jauh kecuali bersama mahramnya. Hati-hati. Kita punya ibu, eh, kita punya saudari perempuan, mau pergi jauh kita temani. Paham ya? Kita temani barakallahu fikum. Nah, punya istri, punya anak perempuan, dijaga baik-baik. Paham ya? Jangan ditelantarkan, paham ya? Dijaga baik-baik. Kemana saja dia mau pergi kemana, kira-kira jarak jauh, ditemani. Itu menunjukkan suami yang setia seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai kita, eh terserah kamu lah, pergi silahkan. Pakai wangi-wangian, paham ya? Hati-hati. Hatta wanita keluar rumah pakai wangi-wangian. Ancamannya apa ancamannya? Ancamannya apa ancamannya? Apa ancamannya? Dia dituduh dengan penzina. Paham ya? Hati-hati itu. Perempuan keluar kok pakai wangi-wangian fahiya zaniyah ayu imra'atin kharajat wastatarrat famarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya fahiya zaniyah atau kama qala Nabi sallallahu Artinya apa? Perempuan mana saja keluar rumah dalam keadaan memakai wangi-wangian, kemudian melewati sekelompok kaum dan mereka mencium baunya, bau wangi tadi itu, fahiya zaniyah. Maka perempuan tersebut adalah apa? Zaniyah, penzina. Mahfuz salah ya? Hati-hati. Ingatkan keluarga kita, ibu kita, saudari kita. Keluar jangan pakai wangi-wangian. Kalau molto bagaimana molto? Pewangi. Eh? Jangan suka kalau pakai di rumah. Silakan, tapi keluar jangan. Nah, barakallahu fikum tanpa wangi-wangian. Nah, tutup yang terakhir di sini barakallahu fikum. Wa tabarrujun nisa dan juga para wanita berhias. Ini juga fitnah eh, timbulnya perzinahan karena ini. Sekolah-sekolah umum itu saksikan. Eh, sekolah umum itu jarang sekali yang tidak ikhtilat. Di dalam kelas eh, satu bangku misalnya laki-laki laki-laki sebelahnya perempuan sudah. Paham ya? Enggak bisa aman di situ sudah. Nah, kata beliau di sini dan para wanita yang berhias wasufurihinna dan juga wangi-wangian yang ada pada mereka. Waktilatihinna birijal dan campur baurnya mereka dengan para lelaki. Ini timbul apa? ini termasuk sarana yang bisa membuat apa? terjadinya perzinahan, Paham ya? Perselingkuhan, eh, kemudian perzinahan sebabnya karena apa? Ikhtilatiyah tadi, laki-laki dan perempuan campur baur. Ipar saja dilarang ipar. Tahu ipar antum? Apa itu ipar? Tahu ipar antum? Wallahu tahu ipar enggak? Apa itu ipar? Eh, lupa? Labas, khair insyaallah. Antum tahu ipar enggak antum? Eh, enggak tahu juga kan? Eh, ipar itu adalah maut, kematian. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, hadisnya Uqbah bin Amr atau Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Uqbah bin Amr atau bin Amir itu ya. Bin Amir, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan, "Iyyaka wadkhula 'ala nisa Faqala rajul min al-ansar ya Rasulullah, afaratul hamwa? Qala al hamwa al-maut. Hati-hati kamu masuk ke ruangan wanita-wanita bukan mahramnya. Akhirnya ada salah satu laki-laki orang Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ipar sendiri?" Ipar bayangkan. Ya Rasulullah, "Alhamu al-maut." Ipar itu adalah kematian. Kenapa demikian? Karena banyak orang-orang nam yang jauh dari ilmu menganggap ipar itu keluarga sendiri. Eh, sehingga berboncengan, berduaan. Paham ya? Padahal bukan mahramnya, hati-hati. Al-maut, kematian. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ipar itu misalkan tak jelaskan Pak Mbak ya. Ipar itu misalkan antum punya saudari perempuan, saudari perempuan antum menikah, ha? Eh, menikah nah suaminya ini sama antum iparan. Sudah paham belum? Nah, cukup. Paham ya? Antum sudah paham juga? Ya, na'am. Seperti itu. Kita lihat sini. Hadi asbabun lizina ini ada sebab-sebab perzinaan. Wa kulluha naha anha syari'u saddan lidzari'atil muqu' fil fahisyah. Ini semuanya syariat melarangnya. Tujuannya apa? Untuk menutup telah telah terjadinya apa? perbuatan keji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'afiyah fitunya wal akhirah rabbil alamin.